acara yang insyaallah taala bermanfaat yakni pembacaan dari kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai bekal ilmu untuk kita pengetahuan yang insyaallah taala bermanfaat untuk kita amalkan yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana sikap yang benar dalam beragama para pendengar dan pemirsa eh, Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> pada kesempatan yang mulia ini sebagaimana yang disebutkan oleh akhuna Ari hafizahullah taala bahwa kita akan membahas tentang masalah yang penting yang beliau sebutkan tadi, yakni tentang pemberian sanksi dengan kebalikan. Memberikan sanksi dengan kebalikan dari maksud tujuan dari si pelaku. Kaidah ini disebutkan oleh para ulama dengan kalimat al-mu'aqabatu binaqidil qasdi thabitatun syar'an wa qadran. syar'an wa qadaran. Sekali lagi, المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا artinya pemberian sanksi dengan naqid dengan kebalikan dari maksud maksud si pelaku ini sabitah sabit artinya tetap ya telah sabit baik menurut syariat ataupun menurut takdir qadaran tentang kaidah ini <clears throat> kita akan bahas dari sisi ahamiyatu al-qaidati wa makna al-qaidah Kemudian kita bahas juga dari sisi adillatu al-qa'idah. Kemudian kita akan bahas dari sisi tatbiqat al-qa'idah. Tentang kaidah ini, ulama berkata bahwa kaidah ini merupakan salah satu dari kaidah-kaidah yang terkenal indal ulama di kalangan para ulama wa qallama yakhlu minha kitabun min kutubil qawaid al-fiqhiyah jadi sedikit sekali tidak ada yang menyebutkan kaidah ini dari kitab fikih. Jadi hampir seluruh kitab fikih menyebutkan kaidah ini. Ini menunjukkan tentang kaidah ini sangatlah penting untuk kita ketahui. Al-mu'aqabatu binaqibil qasd. Al-mu'aqabah adalah memberikan sanksi dengan naqil. Nah, ini dengan kebalikan dari maksud pelaku. Makna dari kaidah ini <clears throat> ulama berkata anna kulla man qasada bi fi'lihi qasdan fasidan fa innahu yu'amalu bi naqidi ma qasada uqubatan lahu ala qasdihi al جار في أحكام الدنيا وفي أحكام الثواب والعقاب الأخروي والمراد بالقصد هنا القصد الفاسد ليخرج القصد الصحيح فصاحبه معان بالاتفاق من المعنى dari kaidah Maknanya adalah bahwa seluruh orang yang punya maksud, punya tujuan untuk melakukan sebuah perbuatan dan maksudnya adalah maksud yang fasid niatnya <clears throat> yang ada dalam hatinya ini niat yang rusak bukan niat yang baik maka orang ini ya dimuamalahi artinya diberi sanksi dengan kebalikan dari apa yang dia maksud dengan kebalikan dari apa yang dia inginkan sebagai okubah, ya sebagai bentuk sanksi atas maksudnya yang rusak tersebut wa hukmu fi ahkamid dunya dan hukum ini berlaku dalam kehidupan eh, dalam hukum-hukum dunia wa fi thawabi wal iqabil ukhrawi dan juga dalam hukum-hukum sawab dalam hukum-hukum sawab dan ikob <clears throat> ukhrawi ya wal muradu bil qasd kemudian ulama menyebutkan al qasd apa yang dimaksud dengan maksud ya maksud yang diinginkan dalam kaidah tadi adalah al qasdu al fasid maksud yang rusak maksud yang jelek liyakhrujul qasdus qasd sahih supaya keluar maksud yang sahih maksudnya maknanya adalah maksud yang benar tidak termasuk dalam kaidah ini kaidah ini menyebutkan maksud yang jelek saja Adapun orang memiliki niat yang baik fasahibuhu mu'anun bil ittifaq maka nah, orang yang memiliki niat yang baik tentunya mu'an. Mu'an ini akan ditolong bil Ya, dan ini disepakati oleh para ulama. Sekali lagi, kita memiliki kaidah. Kaidahnya adalah al-mu'aqabatu binaqidi al qasid Memberikan sanksi dengan cara yakni dengan kebalikan dari maksud si pelaku Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja, marilah kita perhatikan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala berkata, Dia berkata, "Wa hadha babun wasi'un jiddan 'azimun فمن تدبره يجده متضمنا لمعاقبة الرب سبحانه من خرج عن طاعته بأن يعكس عليه مقصوده شرعا وقدرا دنيا وأخرى وقد اضطردت سنته الكونية سبحانه في عباده بأن من نكر بالباطل <clears throat> مكر به ومن احتال احتيل عليه ومن خادع غيره خدع قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وقال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فلا تجد ماكرا إلا وهو منكور به ولا مخادعا إلا وهو مخدوع ولا محتالا إلا وهو محتال عليه Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Iwathatu Al-Lahafan <clears throat> beliau berkata, "Hadza bab wasi'an jiddan." Ini bab yang sangat luas. Azimun nafa. Sangat besar manfaatnya. Siapa orangnya kata beliau? <clears throat> yang mentadaburinya. Dia, men, dia akan mendapatkan hal ini mencakup tentang pemberian sanksi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang keluar dari ketaatannya. Hal ini mencakup pemberian sanksi dari Rabb, yakni Rabb, Rabb eh, Allah Jalla wa ala. Pemberian sanksi kepada siapa? Kepada orang yang keluar dari ketaatannya. Bi an ya'kisa alaihi maqsudahu syar'an wa qadara. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala terbalikkan dari maksud yang dia miliki. <clears throat> Kemudian ini di, di, di, ditinggal dari syariat dan qadar dari takdir dunia dan akhirat dan sunnah Allah yang kauni subhanahu fi ibadihi ya, sudah sangat jelas bahwa Allah subhanahu wa taala ya, menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran ya, bahwa orang yang membuat makar makar yang batil maka mukira um, mukira bihi Syekh Ibn Qayyim berkata man makara bil batil mukira bihi orang yang membuat makar kebatilan maka dia akan dibalas dengannya dia yang akan terkena dengan makar tersebut wa man ihtala uhtila alaihi orang yang berbuat hilah ya orang yang membuat hilah yakni semacam tipu muslihat ya maka dia yang akan terkena dari perbuatannya tersebut wa man khada'a ghairahu khudi'a siapa orang yang menipu orang lain dia yang akan tertipu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 192 innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipuan mereka. Kita lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan orang-orang munafik punya kegemaran menipu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka nggak tahu bahwa tipuan mereka itu ya tipuan mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mereka lah yang tertipu. Ya. Kemudian dalam surat Fatir ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan kepada kita <clears throat> bahwa makar yang buruk tidak akan kembali kepada kecuali kepada pelakunya. Allah berfirman wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Tidak akan kembali makar yang buruk kecuali kepada pelakunya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Qayyim dengan yakinnya beliau berkata, "Fala tajidu makiran illa wa huwa mamkurun bihi." Maka tidaklah Anda menjumpai orang yang membuat makar, melainkan dia akan termakan dengan makarnya itu sendiri. Wala mukhadi'an illa wa huwa makhdu'un. Dan tidaklah Anda menjumpai orang yang menipu melainkan dia akan termakan dengan tipuannya sendiri wala muhtalan illa wa huwa muhtalin alaihi dan tidaklah kau menjumpai orang yang berbuat hilah kecuali hilahnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri orang yang membuat tipu muslihat tipu muslihatnya akan kembali kepada dirinya sendiri <clears throat> ini makna dari kaidah yang kita bahas ya oleh karena itu kita harus memahami kaidah yang sangat besar ini yang al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata ini babnya sangat luas babun wasi'un jiddan azimun nafa yang sangat bermanfaat sangat bermanfaat ya sangat manfaat buat kita semua dan beliau berkata, "Faman tadabbarahu yajiduhu mutadammina li mu'aqabati Rabb subhana man kharaja an ta'atihi bi an ya'kisa 'alaihi maqsudahu syar'an wa qadaran dunya wa ukhra." Sangat besar manfaatnya kata beliau. Siapa orang yang mentadaburunya, dia akan mendapati bahwa hal ini mencakup tentang masalah yakni bahwa Rabb yakni Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sanksi kepada orang yang berbuat maksiat, orang yang keluar dari ketaatannya dengan cara membalikkannya, Ya, dari apa yang dia punyai dari maksudnya. <clears throat> Ini membuat kita jadi takut hendaknya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat. ini berlaku secara syariat dan takdir di dunia dan di akhirat berlaku. Dan insya Allah kita akan bahas dalil-dalilnya. <clears throat> Atau kita akan bacakan dalil-dalil tentang masalah yang besar ini. Ya. Ulama berkata bahwa orang yang <clears throat> termasuk menyebutkan kaidah ini bahkan min awail من أشار إلى جريان هذه القاعدة في الأحكام الشرعية والكونية bahwa orang yang termasuk pertama tentang berbicara eh, masalah kaidah ini bahwa kaidah ini <clears throat> ada dalam hukum syar'i dan <clears throat> hukum kauni adalah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala ya Faman ta'ajjala syahwatihi al-muharrama fid dunya uqiba bihirmaniha fil akhirah. Orang yang menyegerakan syahwat yang haramnya di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan di akhirat kelak. Dan orang yang takabbar wa anif an qabulil haqqi wal inqiyad lahu ulzima min adh-dhillati was-sighar hasabi ma takabbara anhu min al-haqq. Orang yang sombong. Orang yang takabbur dari menerima al-haq maka dia akan dihinakan dia akan direndahkan ya bihasabi ma taqaddara anhu al-haq sesuai dengan kesombongannya dia menyombongkan diri daripada al-haq dia merasa dirinya tinggi maka akan Allah hinakan karena sebab tersebut kita akan bahas yang kedua tentang adillatu al-qaidah. <clears throat> Dalil-dalil dari kaidah yang kita bahas. Yani al-mu'aqabatu al qasdi thabitatun syar'an wa qadara. Pemberian sanksi dengan cara kebalikan. Ya, dengan kebalikan dari maksud si pelaku. Ada sekitar empat dalil yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan ini. Tentunya dalilnya banyak sebenarnya. Tapi kita akan bahas empat dalil mudah-mudahan mencukupi dari apa yang sedang kita bahas. <clears throat> dalil yang pertama Surat Al-Qalam ayat 17 sampai 20. Bisa pemirsa lihat ya juga para pendengar lihat di surat Al-Qalam ayat 17 dan 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum." Sesungguhnya kami menguji mereka. Menguji kufar Quraisy, kufar kaum musyrikin. Ya. Allah katakan, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah." Sebagaimana kami uji ashabul jannah, orang-orang yang memiliki kebun. Orang-orang kaya pemilik kebun aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin. Mereka bersumpah kami akan memetik hasil dari panennya itu di pagi hari. Mereka bersumpah itu. Kenapa? Maksudnya supaya orang-orang miskin tidak kebagian ya. Padahal kita tahu ada hak orang miskin dalam panen tersebut. Tetapi orang-orang kaya itu tidak mau kasih zakatnya kepada orang miskin. <clears throat> dan mereka tidak mengucapkan insyaallah juga, tidak beristisna. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-19, "Fatafa 'alaiha ta'ifun Fatawafa alaiha ta'ifun. Maka kebun-kebun tersebut ditimpa dengan bencana. Taif malapetaka. Dari Rabbik dari Rabbmu. Wahum naimun dalam keadaan mereka tidur di malam hari. Habis kebun tersebut. Faasbahat kasurim. Maka jadilah kebun-kebun tersebut menjadi hitam seperti arang. Ya, tidak bisa dipanen oleh mereka. Lihat, wajib dalalah sisi pendalilan ya yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut ulama berkata anna haula'il qauma lamma qasadu bi jazadil hasadi qabla waqtihi hirman al masakin nasibahum عاقبهم الله بنقيض قصدهم hirmanan minas samrati kulliha ini bisa dilihat dalam kitab Iqasat Al-Lahafan <clears throat> an haula'il qawm bahwa kaum tersebut ketika punya maksud yakni punya iradah punya maksud untuk memanen tanaman-tanaman mereka itu sebelum waktunya supaya apa supaya orang-orang miskin tidak mendapatkan bagian mereka maka aqabahumullah maka Allah beri sanksi kepada mereka binaqidi qasdihim kebalikan dari maksud mereka kebalikan dari tujuan mereka hirmanan Allah haramkan mereka mendapatkan samrah buahnya semuanya ya Allah haramkan ini pendalilannya ini pelajaran buat kita juga harga-gara kita mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini lihat ketika mereka orang-orang kaya yang punya kebun tersebut punya maksud memanen hasil tanaman mereka dari buah-buahan yang mereka sudah tunggu-tunggu itu. Kemudian mereka bergegas menginginkannya. Punya maksud di pagi hari kami potong ya supaya tidak dimakan atau supaya orang-orang miskin itu tidak mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala habiskan mereka itu. Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang membuat mereka menyesal yakni mereka tidak mendapatkan sama sekali apa yang mereka inginkan mereka menginginkan mendapatkan hasil yang banyak mendapatkan buah-buahan yang mereka sudah tunggu-tunggu tetapi faya subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan tidak meridhai maksud mereka Allah meridhai apa yang mereka inginkan maka Allah Subhanahu wa taala mengikut mereka dengan cara menghanguskan tumbuh tumbuhan eh, tanaman-tanaman yang mereka miliki sehingga mereka tidak bisa panen. Ini dalil yang pertama. <clears throat> dalil yang kedua, di dalam surat Maryam ayat yang ke-81 dan ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا Allah berfirman mereka itu mengambil alihah tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah liyakun lahum izza agar sesembahan-sesembahan itu menjadi pelindung untuk mereka Allah berfirman, "Kalla." Sekali-kali tidak. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Mereka akan mengkafiri ya sesembahan-sesembahan itu akan mengkafiri ibadah mereka dan justru akan menjadi musuh mereka kelak. Jadi kaum musyrikin ketika menyembah e, berhala-berhala Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka anggap bisa memberikan syafaat, yang mereka anggap bisa memberikan pelindung, itu justru di akhirat kelak akan menjadi musuh dan mengkufuri. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Yasin ayat 74 e, e, dan 75 pun sama berbicara seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun." لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون واتخذوا من دون الله mereka mengambil aliha tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala la'allahum yunsurun mereka menginginkan bahwa mereka nanti bisa ditolong la yastati'una nasrahum kata Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-tuhan itu sebenarnya tidak sanggup menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdurun Padahal mereka jadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan-sesembahan itu Ya, wajib dalalah <clears throat> Dari dua ayat yang mulia ini Ulama berkata Anna Allah subhanahu wa ta'ala aqaba man ittakhaba ma'ahu ilahan akhara يتعزز به وينتصر به بنقيض قصده بأن جعله عليه ضدا يذل ويخذل به Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi, memberikan hukuman bagi orang yang mengambil Tuhan sesembahan selain Allah yang dia ingin menjadi berizah dengannya agar bisa menolongnya Allah berikan sanksi dengan cara kebalikan dari maksud yang dia maksudkan. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu hina dan sesembahannya kelak menjadi musuhnya. <clears throat> Ini dalil. Ya. Tentang al-mu'aqabatu bi naqidil qasd. Orang yang menyembah selain Allah, dia inginkan sesembahan itu bisa menolongnya ya, maka Allah Subhanahu wa taala balikan, berikan sanksi justru sesembahan itu yang akan membuat dia terhina. Justru sesembahan itu nanti menjadi musuh di akhirat kelak. Maka berbahagialah kaum orang-orang yang beriman, para muwahhidun yang hanya beribadah kepada Allah semata. Justru mereka yang merasa seperti itu ya punya Tuhan-Tuhan banyak itu Allah subhanahu wa ta'ala akan balikan dan Allah akan jadikan mereka terhina Dalil yang ketiga para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan <clears throat> adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ana wa rajulan min qaumi." فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه Rasul Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam kita lihat ya <clears throat> sabda beliau tentang masalah yang kita sedang hadapi. Hadis Abu Musa al-Ash'ari <clears throat> radhiyallahu an dia berkata saya masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dua orang. Maka salah satu dari kedua eh, dari kaumku kata beliau bersama dua orang dari kaumku. Salah satu dari dua orang tersebut berkata kepada Rasul, Amirna ya Rasulullah. Jadikan kami sebagai pemimpin wahai Rasul. Lihat, Amirna ya Rasulullah. Jadikan kami sebagai pemimpin. Jadikan kami sebagai pejabat. <clears throat> Maka yang lain pun berkata demikian. Amirna ya Rasulullah Jadikan kami sebagai orang yang mengurusi rakyat Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Inna la nuwalli hadza man sa'alah." Kami tidak akan memberikannya kepada orang yang memintanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala man harasa alaih dan juga kepada orang yang punya ketamakan tentang hal itu tamak untuk menjadi pemimpin, tamak untuk menjadi pejabat. Kata Rasul, kami enggak akan berikan itu. Ya, lihat <clears throat> ketika orang punya maksud ingin tampil, ingin menjadi pemimpin, merasa sanggup mengurusi umat, ya, maka Rasulullah Wasallam memberikan sanksi dengan cara tidak memberikannya kepadanya. Ini pelajaran buat kita para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini pelajaran yang sangat bagus untuk kita untuk perhatikan dan kita renungi dari nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. pelajaran buat kita semua. Jangan meminta untuk menjadi pemimpin. <clears throat> Karena dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ditolong. Tapi kalau misalkan diminta, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta. Ya. Beda dengan zaman sekarang ya. Zaman sekarang Orang berebut jadi pemimpin. Orang berebut jadi pejabat. Berani memikul tanggung jawab yang begitu besar. Yang tanggung jawab ini membuat <clears throat> Abu Bakar Siddiq menangis gemetar. Umar bin Khattab menangis dan takut. Ya, tiap malam menangis. Ya. Dan Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Adil khalifah yang adil. Takut. Ya. Beda dengan zaman sekarang. Ya. Sebagian kita wal ayyuzubillah justru malah pakai sistem sogok menyogok agar supaya menjadi pemimpin. Mengeluarkan duit banyak. Miliaran. Bahkan puluhan miliar. Maka sudah bisa dipastikan dan sudah e, bisa sudah suatu hal yang menjadi kebiasaan seseorang yang menjadi pemimpin dengan mengeluarkan biaya banyak setelah jadi pemimpin atau sudah jadi atas apa yang dia pikirkan bagaimana cara mengembalikan uang tersebut bagaimana cara mengembalikan harta tersebut dan tidak memikirkan rakyat ini yang biasa yang terjadi Para pemirsa eh, Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. <clears throat> Dalil yang keempat yang digunakan untuk kaidah al-muaqabah bin aqid al qasid adalah, hadis yang diriwatkan oleh al-Imam Ahmad dari hadis Ibn Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda man labisa thawba syuhratin albasahu Allah al qiyamah thawba madhallatin <clears throat> Rasul bersabda siapa orangnya yang memakai pakaian syuhrah siapa orangnya yang memakai pakaian syuhrah albasahu Allah al qiyamah thawba madhallah maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan untuk dirinya pada hari kiamat kelak thawba madzallah, pakaian kehinaan. Ya. Sekali lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhrah" Siapa orang yang memakai pakaian syuhrah, albasahu Allah kiamat qiyamah thawba madallah. Maka di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pakaian atau memakaikannya Taubama dhallah, pakaian kehinaan. Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, ulama berkata, anna labisa thawba atau anna labisa thawbi syuhrati lama kana yuridu bidzalika izzan wa fakhran wa ikhtiyalan fid dunya aqabahu Allah bimaqyadi qasdihi fa albasahu ثوب مذلة وصغار bahwa orang yang memakai thawb syuhrah thawb syuhrah ini pakaian syuhrah maka yang dengannya dia menginginkan dengan pakaian tersebut iz wa fakhr ya iz kemuliaan pembanggaan diri ya dia sombong dengan pakaian tersebut di dunia maka Allah Subhanahu wa taala mengikopnya, memberikan sanksi kepada orang tersebut dengan memberikan kebalikan dari apa yang dia maksud dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kehinaan di hari kiamat kelak ya ada banyak pertanyaan tentang Taibus Syuhrah para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Apa itu Taibus Syuhrah? <clears throat> Pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ibnu Athir rahimahullah fi Jami'il Usul dia berkata huwa alladhi idza labisahu al-insan iftadaha bihi washtahara bainan nas pakaian syuhrah syuhrah dari kata masyhur sesuatu yang dengannya menjadi terkenal Pakaian syuhrah adalah apabila dipakai oleh seseorang, maka dia menjadi terkenal di antara manusia. Syuhrah, masyhur di antara manusia. Ya. Wakala Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Syekh Uthaymin rahimahullah berkata, dia berkata, Thawbu syuhrah laysa lahu kaifiyah muayyana atau sifah muayyana. Pakaian syuhrah ini tidak memiliki bentuk dan sifat tertentu. وإنما يراد ma الشهرة bihi al-insan aw yusharu ilayhi bi بسببه yang diinginkan dari thawb syuhra dalam hadis tersebut adalah yang dengannya manusia menjadi syuhra terkenal atau yushar ilaihi bisababihi yang dengan sebab pakaian tersebut dia diisyaratkan oleh manusia maksudnya apa mutahaddatsan nas fil majalis menjadi buah bibir di majelis-majelis menjadi buah bibir yakni orang yang diperbincangkan di majelis-majelis. Fulan bisa kada, fulan bisa kada, ya. Di majelis-majelis disebutkan fulan memakai pakaian ini, fulan memakai pakaian ini. Karena pakaiannya beda sendiri dengan uh, yang ada, manusia yang ada. Kemudian saya berkata wa bina'an ala dzalika qad yakunu thawbul wahidi syuhratan fi haqqi insan wa laysa syuhratan fi haqqi al-akhar. Dibangun di atas hal ini maka bisa jadi satu pakaian satu jenis pakaian bisa menjadi syuhrah ya apabila dipakai oleh seseorang dan tidak menjadi syuhrah apabila dipakai orang lain falibasu syuhrah idan huwa ma yakunu kharijan an adatin nas libas syuhrah pakaian syuhrah ini yang keluar dari adat kebiasaan manusia bihaitsu yashtahidu labisuhu wa talakuhu al-alsun Ya, di mana eh, ketika dia memakai pakaian yang eh, tidak seperti biasanya dipakai oleh manusia, dia menjadi terkenal dan sebagai eh, perbincangan, bahan perbincangan. Dari buah bibir di tengah-tengah manusia وإنما جاء النهي عن لباس الشهرة لئلا يكون ذلك سببا لغيبة الإنسان وإثم الناس بغيبته Sesungguhnya larangan ini datang, larangan seseorang memakai pakaian syuhra ini datang supaya tidak menjadi sebab digibahi oleh manusia dan supaya tidak menjadi sebab manusia terjatuh ke dalam dosa dengan cara menggibahi orang tersebut. Kan kalau ada orang yang pakaiannya beda, eh, jadi digibahi, oh fulan eh, pakaiannya ya seperti ini dan seperti itu. Iya. Yeah dan tentang syarat niat, apakah harus ada syarat niat memakai pakaian itu? Jadi dikatakan pakaian syurah atau tidaknya? E, ada dua perkataan, perkataan Syekh Albani dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, e, Abdul Muhsin e, Al-Abbad, hafizahullah taala dan Syekh Albani rahimahullah. Ketika ditanya Syekh Albani rahimahullah, "Mal maqsudu bil ibashi syuhrah?" أو ثاب الشهرة الذي ورد التحذير منه في الحديث في واقعنا المعاصر Syekh Albani ketika ditanya apa maksud dari pakaian syuhrah ya pakaian syuhrah yang datang tahzirnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu peringatan untuk tidak memakainya <clears throat> dan fi waqi'in al-mu'asir dalam kehidupan kita dewasa ini beliau berkata كل بلد له نمطه في اللباس وهيئته فإذا لبس رجل لباسا ما في ذلك البلد ليس معهودا ولا معروفا فيه ويبتغي هو الشهرة فهو لباس الشهرة ya dalam kehidupan kita كنياتان kita ya dewasa إني bahwa setiap negeri punya namatnya punya bentuknya dari pakaian ya apabila seseorang memakai pakaian yang tidak ma'ruf di negerinya ya maka eh, wajib bagi dan dia betul menginginkannya nah ini merupakan kata beliau merupakan syuhrah merupakan libas asyuhrah nah <clears throat> kemudian eh, saya loncat beliau berkata eh, kata beliau يعني لباس الشهرة قبل كل شيء يتعلق بالنية ثم يلاحظ في ذلك عادة البلد dia menyebutkan orang yang memakai libas syuhra ada hubungannya dengan niat hati dan kemudian diperhatikan pakaian dari negeri yang dia tempati ya niat dan pakaian dari negeri yang ditempati oleh orang tersebut ya Kemudian e, perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan agak berbeda sedikit tentang masalah niat. Ya. Kalau beliau berkata, "Wa thawbu syuhra qad yakunu biqasdin wa huwa dakhilan fil wa'id wa qad yakunu bighairi qasdin wa hadha yukhsha 'alayhi an yakuna dakhilan fil wa'id aydan." <clears throat> perkataan Syekh Abdul Muhsin, beliau berkata, pakaian syuhra bisa jadi dengan maksud, dengan niat. Ini maksud maksud dalam wa'id. Ya, maksud dalam ancaman hadis tadi. Siapa orang yang memakai pakaian syuhra Allah akan pakaikan Allah pakaikan di hari kiamat dengan pakaian kehinaan. Kemudian dia berkata, "Waqad yakunu bi ghairi Akan tetapi bisa jadi juga bi ghairi dengan tanpa maksud. Nah, tetapi beliau berkata dengan perkataan yang lebih uh, ringan dari hal yang di atas. Dia berkata, "Wa hadha yukhsha 'alaihi an yakuna dakhil fil wa'idi aidan." Dia berkata yukhsha 'alaihi, dikhawatirkan. Ya. Dia tidak menjazm. Kalau tanpa maksud, dia katakan dikhawatirkan maksud masuk kepada masuk kepada ancaman hadis ter ter tersebut. Eh? Nah, ini tentang pakaian eh, syuhrah ya eh, dalam kitab Libas Rijal Ahkamuhu wa Dhawabituhu Syekh eh, eh, Dr. Nasir bin Muhammad Al-Ghamidi <clears throat> dalam risalah doktoral beliau menyebutkan beberapa dhawabi yakni kaidah-kaidah tentang pakaian syuhra di antaranya sebutkan di antaranya saja seseorang memakai pakaian ya berbeda dengan e, kebiasaan ya ini termasuk libas syuhra supaya terkenal ya seperti orang memakai pakaian terbalik. Ya, seperti memakai pakaian <clears throat> eh, terbalik, terbalik. Ini eh, supaya terkenal. Pakainya biasa, ya seperti yang dipakai hari atau orang-orang kita misalkan, tapi dia pakai pakaian terbalik. Ya. Sengaja dia cari perhatian. Cari perhatian. Nah, ini libas syuhrah termasuk. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang memakai pakaian ya beda dengan pakaian orang-orang di daerahnya dengan maksud untuk syuhrah ini juga masuk dalam hal ini ya kemudian yang ketiga <clears throat> pakaian yang eh, dia khususkan ya dia khususkan seperti pakaian ahli ibadah ya pakaian orang-orang ba'dul muta'abidin dan zuhad ya untuk menunjukkan tentang diri ini tawadu juga ini masuk ke pakaian syuhrah ya beda sendiri dengan ahli ibadah pakaiannya beda sendiri dengan orang-orang masyarakat keumumannya harus begini harus begini dan seterusnya ya pakaiannya eh, pakai misalkan wall misalkan pakai apa itu termasuk libas syuhrah ya, ya. <clears throat> Kemudian kullu libasin yalbasuhu al-insanu ala wajhi at-tasayyud wal buruz wat tafakhur ala an-nas setiap pakaian yang dia inginkan supaya bisa tampil lebih melebih manusia membanggakan diri dengan pakaian tersebut ini termasuk pakaian eh, syuhrah ya nah ya juga, juga masalah eh, pakaian yang dipakai beda sendiri misalkan dia punya pakaian bagus kemudian dia pakai pakaian yang jelek dalam rangka untuk terkenal dia zuhud ini termasuk ya, ya. dan juga masalah niat masuk. Masalah niat masuk. Ya. Jadi <clears throat> ini beberapa masalah yang harus kita perhatikan. Nah, kita kembali ke dalam pembahasan kita dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda man labisa thawba syuhratin Albasahu Allah yawmal qiyamah thawba madallah Orang yang memakai pakaian syuhrah Maka Allah akan memakaikannya pada hari kiamat dengan pakaian kehinaan <clears throat> Ya Dan kita tadi bahas Bahwa sisi pendalilan dari hadis tadi Bahwa yang orang yang memakai pakaian syuhrah Ketika dia punya niat untuk membanggakan diri ya, dan menyombongkan diri di depan manusia sebagai perbincangan manusia maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepadanya di akhirat justru tidak terkenal justru Allah hinakan dengan cara apa Allah berikan pakaian kehinaan dengan cara Allah Subhanahu wa taala memakaikan dengan pakaian mazallah dengan pakaian kehinaan wal mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal tersebut Baik, eh, ikhwati fillah rahimani rahimahullah para pendengar dan pemirsa eh, Roja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kita memasuki sekarang tatbikat al-qaidah, penerapan dari kaidah yang eh, besar ini. <clears throat> Ada beberapa contoh dan banyak sekali contoh yang disebutkan oleh para ulama. Saya akan memberikan beberapa contoh saja. <clears throat> ya. Eh, di antara contohnya adalah orang yang man zakat zakata qabla tamamil haul bi an anqasa nisab atau akhrajahu ala an, an mulkihi wajabat alaihi zakat wa la yuskituha anhu firaruhu ya tentang masalah zakat yang dia tahu punya nisab ya kemudian sebelum datang waktunya kesempurnaan ya tamamul haul sebelum datang waktunya untuk bayar zakat dia pecah-pecah itu si hartanya itu supaya tidak sampai nisabnya ya sudah sampai nisabnya uh, tetap wajib zakat ya karena niatnya fasid ya dia diberikan sanksi tetap wajib zakat al muaqabatu bi naqiyadi qasdih berikan sanksi dengan kebalikan dari maksud. Dia maksudnya padahal dia bisa zakat dan tahu. Nah, dia pecah-pecah akhirnya tidak e, wajib zakat. Kemudian yang kedua, Man ghalla min al-ghanimah hurima minha wa uhriqa mata'u mu'amalatan lahu binaqid qasdi. Orang yang uh, mencuri ghanima harta rampasan perang maka tentunya dia diharamkan darinya. Dan Syekh berkata, eh, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Uhriqa mata'uh", dibakar matanya. Ya, di, dibakar harta bendanya sebagai pemberian sanksi dari maksud yang dia um, inginkan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, man qatala muwarithahu aw musihi hurima al miras mu'aqabatan lahu min aqyadi qasdi. Orang yang membunuh ahli uh, orang yang akan mewarisinya atau orang yang memberikan wasiat. Maka orang yang membunuh tersebut haram mendapatkan warisan. Ya. Ini hal yang ma'ruf dan jelas sekali ada sebagian orang ya eh, dia tahu dia akan mendapatkan warisan karena kerabatnya itu kaya dan dia termasuk orang yang mendapatkan warisan karena dia pikir ingin cepat kaya dan aduh nggak mati-mati nih nggak meninggal-meninggal kalau meninggal cepat saya dapat warisan kaya nih kan gitu akhirnya dia ngambil jalan pintas wal billah dibunuhlah ya Nah, orang yang membunuh ini tidak akan dapat warisan. Orang yang membunuh ini dihukumi tidak dapat warisan. Lihat al-mu'aqabatu binaqidil qasd. Memberikan sanksi dengan cara naqidul qasd. Naqidul qasd artinya apa? Kembalikan dari maksud yang dia inginkan. Contoh yang lain, man nakaha imra'atan fi iddatiha min ghairihi 'amidan hurimat 'alaihi mu'abbadan ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan contoh dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in <clears throat> man nakaha imra'atan fi iddatiha orang yang menikahi wanita dalam masa iddahnya jadi wanita cerai sama laki-laki tapi masih dalam masa iddah datang laki-laki lain menikahi si wanita tersebut ya nikahnya di masa iddah, maka hukumnya apa? Hurimat alaihi mu'abbadan. Diharamkan selama-lamanya. Diharamkan selama-lamanya. Jadi wanita ini haram bagi laki-laki ini selama-lamanya. Abadan, mu'abbadan. Di al-mu'aqabatu binaqidi al-qasad. Al-mu'aqabah binaqidi al-qasad. Diberikan e, sanksi dengan cara kebalikan dari maksud yang dia kita inginkan. Dia ingin menikahi wanita tersebut, tapi ya dia buru-buru di waktu iddahnya maka diberikan sanksi seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Yang berikutnya, man qatala syakhsan yatazawwad imra'atahu hurimat 'alaihi mu'abbada. Begitu juga orang yang membunuh suami seseorang suami seorang wanita yang dia inginkan menikahi wanitanya dia inginkan menikahi wanitanya men men men menikahi istrinya ya jadi dia tertarik kepada seorang wanita si wanita ini punya suami ya nah kemudian dibunuh suaminya dan maksud apa supaya dia bisa menikahi wanita tersebut ketika itu maka dalam hukum Islam si pembunuh ini haram menikahi wanita ini selama-lamanya. Al-mu'aqad al-mu'aqabatu binaqibil qasd. Diberikan sanksi dengan naqib kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ini hukum Islam ini. Eh, ini hukum yang eh, disebutkan oleh ulama tentang eh, hal yang perlu diketahui oleh kita semua. Ya, lihat, hurimat alaihi mu'abbadan diharamkan selama-lamanya. Nah, ini disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu eh, taala. Ya, di antara hukum syar'i. Kemudian ke eh, yang berikutnya ya. Contoh berikutnya, man talaqa imra'atahu fi maradil maut qasidan hirmanaha minal mirats wa warisat. Masalah berikutnya adalah orang seorang suami menceraikan istrinya fi maradil maut. Ketika si suami ini dalam keadaan sakit. Sakitnya ini yang kemungkinan besar dia itu meninggal di situ. Ya, fi mardil maut. Qasidan hirmanah minal miras. Dia inginkan istrinya ini enggak dapat warisan dari dirinya. Ya. Maka apa? Warisat. Wanita ini tetap dapat warisan. Karena apa? Karena al-mu'aqabatu binaqidil qasad. Enggak boleh dia melakukan hal itu, ya dia menginginkan wanita ini mendapat warisan padahal dia istrinya kemudian dia cerai ah, tetap dapat warisan ya ini saja yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan ini bermanfaat ya kaidah al-muaqabatu binaqid al-qasd bahwa pemberian sanksi eh, diberikan dengan cara kebalikan dari maksud eh, si pelaku ya wallahu alam iswab mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan saya kembalikan kepada akhuna Ari Nah Ustaz barakallahu fikum barakallahu akhwan jazakallahu khairan Ustaz terima kasih atas penyampaian materi dan pemberian uh, eh, faidah-faidah dari kaidah-kaidah pemberian sanksi dengan kebalikan dari niat si pelaku serta contoh-contohnya yang telah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini. Silakan ikhwatul Islam kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi nomor kami di 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Kami akan buka atau kami persilahkan telepon yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak siapa? Uh, dari Pudin di Karawang. Silakan Pak Fudin di Karawang. Pertanyaan ini tujuan Ustadz. Uh, ini Ustadz, anak ingin nanya tentang pertama apa sih yang dimaksud dengan fikih gitu? Pengertian fikih itu seperti apa? Hmm. Yang kedua uh, tentang pengertian sunnah dalam ilmu tafsir gitu kan? Sunnah itu terbagi tiga ya ada sunnah e, dalam ilmu fikih pengertiannya seperti ini, dalam ilmu hadis pengertiannya seperti ini, dan definisi sunnah seperti di dalam ilmu tafsir itu apa gitu. Baik. Itu aja Ustaz pertanyaan dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. <clears throat> Baik, uh, fikih yang disebutkan eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahibu wa ba'd. Eh, terima kasih kepada ah Hudin ya yang dari Karawang barakallahu fik eh, pertanyaan antum yang bertanya tentang masalah apa itu fikih <clears throat> fikih adalah secara bahasa dari kata al-faham ya al-faham artinya pemahaman ya tapi ketika fikih itu sudah menjadi makna istilah buat ilmu fikih ilmu fikih Ulama berkata, fikih itu adalah ma'rifatu al-ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu arti fikih. Fikih adalah ilmu fikih ya, adalah <clears throat> mengenal hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat. Al-amaliyah yang berhubungan dengan amalan. Ya. Bi adillatiha tafsiliyah dengan dalil-dalil yang secara terperinci ya jadi mengenal hukum-hukum syar'i nah kalimat hukum-hukum syar'i ini berarti bukan hukum-hukum yang bukan syar'i ya seperti misalkan satu tambah satu sama dengan dua dua tambah dua sama dengan empat ini hukum eh, yang ada di matematika ya atau misalkan kalau eh, pagi berembun mm-hmm. ya kita dapatkan embun di pagi hari ini hukum alam ya bukan uh, hukum uh, syar'i. Hukum syar'i yang berhubungan dengan amalia, Hukum syar'i yang berhubungan dengan amalan. Ini mengeluarkan hukum syar'i yang berhubungan dengan masalah i'tiqad. Ya. Jadi hukum syar'i yang berhubungan dengan amalia, amal amalia kita sehari-hari. Jadi sekali lagi kata ulama mengeluarkan hukum i'tiqad. Kalau masalah i'tiqad ini dibahas dalam ilmu tauhid ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu uh, eh, akidah. Nah, jadi mengenal hukum-hukum syar'i yang bentuknya hukum amalia. <clears throat> hukum amalia. Biadillatiha tafsiliyah atau sebagian orang mengatakan al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah yang terambil dengan atau dari dalil-dalil yang terperinci ya tentu dalil-dalil yang dengannya kita mengambil fikih kita adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. <clears throat> nah, eh, seperti contohnya gini, ada masalah. Masalah bolehkah seseorang seorang menikah dengan orang musyrik? Muslim nikah dengan orang musyrik. Ya. Jawabannya tidak boleh. Apa dalilnya? Ya, dalam surah Al-Baqarah. Nah, dalilnya Allah berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min." Eh, hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai sehingga mereka beriman. Begitu juga Allah berfirman dalam ayat eh, dalam kelanjutannya <clears throat> dalam ayat tersebut, tidak boleh menikahkan oh, wanita wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan anak-anak wanita muslim hatta yu'minu sehingga mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin wala a'jabakum kata Allah. Hamba sahaya yang beriman hmm. lebih baik daripada musyrik yang uh, dia itu membuat takjub diri Anda. Hmm ya apakah dari kekayaannya atau dari kegantengannya atau dari dan seterusnya ya. karena mereka mengajak kepada kekafiran mengajak kepada api neraka nah itu nah, ini jadi e, dari dalil syari yang diambil dari e, hukum-hukum eh, syari amaliyah yang diambil dari, dari secara tafsir misalkan memotong tangan eh memotong tangan maaf mencuri hmm. nah, apa hari hukumnya kan gitu kan hmm. hukumnya adalah dipotong tangannya ya. yang gitu dari ayat apa? Allah berfirman, "As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Kan gitu. Dari sunnahnya, dari sunnahnya eh, laqut illa fi rub'i dinar. Tidak dipotong uh, pencuri kecuali kalau sudah sampai nisab seperempat dinar. Ya, seperempat dinar itu uh, satu dinarnya kata sebagian ulama 4,25 gram. Mas. Uh, mas 4,25 gram. Berarti seperempat dinar itu ya se seperempat dinar satu dinar lebih hmm. ya kan nah, berapa gram sekarang mas kan gitu ya. nah kalau sudah melewati seperti itu berarti dipotong jadi uh, itulah yang namanya uh, fikih. Allah a'lam bishawab. Mana minta mungkin satu-satu saja pertanyaannya. Nah, karena waktunya sangat singkat untuk yang lain. <clears throat> Terima kasih. Kekuatan Islam, demikianlah tadi jawaban dan nasihat dari Ustaz untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat, khususnya untuk Pak Fudi di Karawang. Dan berikutnya kami berikan kesempatan bagi menelpon yang kedua. Kami tekankan kembali, pertanyaan Anda cukup satu saja. Silahkan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Hmm. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, uh, maaf saya dari kota. Ya. Jakarta Kota. Iya, iya. Ahlan. Uh Oh, mau nanya, mau nanya mengenai Vicky. Iya. Uh, uh, saya punya itu punya rumah atas nama saya sendiri. Uh -huh. Dan punya anak satu, laki-laki. Nah, saya mau niat ini, mau niat uh, apa rumah ini. Saya mau bikin sertifikatnya atas nama anak saya. Ah. Dengan alasan, halo. Iya, silakan. Ya yeah. Iya. dengan alasan uh, apa suami saya tuh oh, apa ya preman lah gitu oh. mau mengasih nafkah dan peminum dan mungkin narkoba juga gitu oh. dan dia gal, ganas, galak lah gitu oh, jadi boleh hmm. eh, bolehkah begitu hmm. nah, itu aja ya. ya terima kasih Waalaikumsalam ya, nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya <clears throat> Eh, dalam Islam ada aturannya ya. Jadi kita semua muslim hendaknya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala ya. E, dalam Islam itu harta diatur. Harta diatur. Ketika seseorang meninggal dia memiliki harta, maka hartanya akan kembali kepada ahli waris. Kepada ahli waris ya eh, dan itu sudah dibagi sedemikian rupa kalau misalkan suami meninggal maka istri dapat warisan anak-anak dapat kan gitu ya. ketika sua, eh, eh, apa namanya suami meninggal suami meninggal eh, tadi ketika si is, ibu meninggal, istri meninggal, suami dapat harta warisan dan anak-anak dapat harta warisan. Ya, kalau untuk jawaban anak, eh, saya kira eh, tidak perlu seperti itu, ya, dan kita tidak takut, tidak usah takut dengan eh, seperti itu. Uh, insyaallah taala yang perlu diperhatikan adalah ibu berdoa kepada Allah SWT agar uh, suami bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat ya. Dan kita tidak tahu kan mana yang buat terbaik buat kita di akhirat kelak. Ya. Jadi ya, itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terbaik buat kita ya, itu kita belum tahu. Hmm. Ya, mungkin apa yang baik baik kita menurut kita belum tentu uh, baik baik kita ke depan. Hmm. Tapi yang baik adalah apa yang subhanallah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Ini secara umum ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas pertanyaan untuk Ibu ya yang dikata. Iya. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih. Dan kami akan balik ke pesan singkat Ustaz. Iya. Pertanyaan yeah. telah masuk dari Abi Oman dari Sirih Ustaz yang bertanya, Ustaz bagaimana pakaian pada saat uh, hari raya lebaran? Mm -hmm. Di mana semuanya tampil beda Ustaz dan baru-baru. Mm -hmm. Nah, mm apakah iya termasuk apa yang telah saya contohkan tadi. Barakallahu fiik. Nah, untuk masalah pakaian syuhrah tadi seperti yang saya sebutkan ya. Itu kalau pakaian-pakaian yang dipakai di hari lebaran, pakaian baru ya. Dan orang sudah memaklumi itu pakaian yang dipakai uh, di lebaran ya, hmm. dari pakaian yang baru misalkan ah Ari beli pakaian baru nih. Yeah. Iya. Nah, itu nggak mengapa. Yeah. Ya. Bahkan eh, justru lebih mendekati ke sunnah. Mm -hmm. Kalau itu ya. Lebih mendekati ke sunnah karena apa? Kita diperintahkan untuk eh, menunjukkan ya, ya? Iya, ya. artinya berbangga, berbangga bersenang ya, di iya. hari eh, itu, di hari Eid. Mm -hmm. Ya. Dan oleh karena itu tidak tidak mengapa selama pakaiannya Wajar. Tidak berlebihan Ustaz ya. Ya, tadi kan <laughs> seperti yang saya katakan, <laughs> di antara begitnya seperti yang saya bacakan adalah berpakaian misalkan pakaian sendiri, pakaian ahlul balad. Mm -hmm. Pakaian di negeri kita yang sering dipakai, tapi pakaiannya kita pakai dengan pakaian terbalik. Hmm. Ini bisa juga syuhra. Yeah. Atau seperti atau menyelisih pakaian ahlul balad. Hmm. Ya, kita beli pakaian yang macam-macam ya. Hmm dari warnanya yang hmm. beda sendiri kan kemudian dari pakaiannya yang beda sendiri hiasannya hiasannya ya dari pakaian halayak yang dipakai oleh masyarakat kita nah ini baru masuk syuhrah jadi kalau hanya sekedar pakaian baru tidak termasuk pakaian syuhrah ya bahkan ketika kita bajunya enggak punya ya bajunya sudah usang nah, hmm. kita dituntut untuk beli pakaian baru nah. ya seperti itu dan apalagi di bulan eh, di hari raya ya id iya, orang ber, bersenang-senang di situ ya dengan tanda kutip ya senang-senang yang masih di bawah e, koridor syar'i maksudnya ya itu dibolehkan hmm. ya dan bukan termasuk suhrah hmm. bukan termasuk suhrah wallahu alam bisawab nah Ustaz masih ada waktu untuk tanya ya satu lagi ya satu lagi Ustaz ya uh, <clears throat> yeah. Iya. pertanyaan dari Umu Irwan di Jakarta Ustaz nah Ustaz anak anak-anak anak cadarin dan di sekolah an, anak-anak Para orang tuanya masih belum menggunakan hijab se sebagaimana yang seharusnya dan hmm. malah belum berhijab untuk beberapa orang. Hmm. Apakah jika anak memakai nikop atau cadar hmm. hadir ke sekolah yang hmm. tentunya akan menjadi perhatian hmm. semua yang ada di sekolah tersebut? Apakah nikob aneh termasuk kategori suhroh Ustaz? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus sekali. Nah. Masya Allah ya. Pertanyaan bagus sekali ya. Terima kasih kepada Ummu siapa? Ummu Irwan di Jakarta. Ummu Irwan di Jakarta. Barakallahu fiik kepada Ummu Irwan ya. Eh, ada yang memang terlalu terlewat dan ini salah satu juga hal yang tambahan ya. Hmm. Eh, pakaian syuhra pakaian syuhra tidak termasuk dengan eh, apabila seseorang memakai pakaian yang sesuai dengan syariat. Hmm. Ini harus dipahami. Hmm. Walaupun nantinya orang tersebut jadi syuhrah, jadi perhatian, jadi perhatian. ini disebut oleh para ulama. Ya, betul. Ya. Terima kasih juga atas pertanyaan, jadi ya. teringatkan ya. Jadi contoh misalkan seseorang, seorang laki-laki membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada di kitab kitab Shalihin itu ada, ya di kitab-kitab yang lain juga ada tentang bagaimana laki-laki pakai pakaian. Hmm. Di antaranya adalah yang sangat jelas ya bahwa laki-laki itu pakaiannya tidak boleh melebihi mata kaki. Hmm. Ya. Ini disebut di hadis-hadis. Ya, cuma sayangnya banyak di antara kita bahkan yang lebih ngeri lagi ya sebagian pendakwah nih ya tidak eh, kenal hadis ini. Hmm. Padahal dia Riyadhus disolehin ada. Nah, itu. Ah, Ketika seorang memakai pakaian ini, dia pakai di atas mata kaki laki-laki. Hmm. Kemudian jadi bahan perbincangan, perbincangan jadi buah bibir yeah. di ya, tengah ya. masyarakat. Apakah dia memakai pakaian syuhrah? Hmm. Jawabannya tidak. Hmm. Jawabannya tidak. Karena dia memakai pakaian sesuai dengan syariat. Hmm. Nah, begitu juga dengan wanita. Hmm. Ketika wanita pakai jilbab, hmm. di tengah-tengah yang tidak pakai jilbab, hmm ya maka bukan syuhrah ya. karena dia memakai pakaian sesuai syariat nah, ya walaupun di masyarakatnya situ e, biasanya tidak pakai jilbab mm -mm. atau walaupun di tengah-tengah situ masyarakatnya pakainya isbal mm laki-lakinya lebih mata kaki ya kan nah tetap eh, bukan tetap ya ini tidak dikatakan syuhrah tidak dikatakan pakaian syuhrah. Ini pertanyaan bagus sekali dan tidak mengapa umum uh, pakai cadar mm -hmm. ke sekolah tersebut hmm. ya walaupun nanti diperbincangkan nah itu bukan bagian daripada syuhrah ya barakallahu fik dan terima ya, kasih atas pertanyaannya ya. ya Ustaz ya mungkin ini saja barangkali ya, akhir. ya Ustaz yang bisa anda sampaikan mudah-mudahan uh, sedikit bermanfaat ya yang bisa kita bacakan dalam acara kita ini tentang kaidah-kaidah dan dengan ini maka anda anggap selesai pembahasan tentang kaidah-kaidah niat yang Allah taala kita akan memasuki kaidah-kaidah berikutnya ya dan kita akan kembali kepada buku yang ditulis oleh akhuna Ustaz uh, Ahmad Sabiq Allah taala yang ini tentang uh, eh, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam ya uh, dalam kaidah berikutnya oleh karena itu untuk para pemirsa dan para pendengar ya nanti bukunya dibuka lagi di ya. rumah kita akan bahas kaidah yang kedua hmm. dari kaidah-kaidah kuliah insyaallah taala. Jadi kaidah niat ya sudah kita bahas ya minimalnya ada e, beberapa kaidah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang kita baik kita baca atau kita dengar dari guru-guru kita dan kita selalu minta kepada Allah pahalanya agar Allah berikan kelak di akhirat di mana di sana di akhirat kelak kita tidak <clears throat> bisa tidak memiliki apa-apa melainkan harapan eh, dan eh, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya seseorang yang mengharapkan rahmatnya Allah hendaknya kita beramal di atas eh, muka bumi ini dengan amalan yang baik karena dengan itu Allah akan berikan rahmatnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan ihsan, melainkan ihsan juga. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.